Dan dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadat Rabbih wahdah. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم قال العلامة محمد بن صالح الإثيمين رحمه الله وقد أبدل الله تعالى dan sungguh Allah Subhanahu wa taala membatalkan اتخاذ المشركين هذه الآلهة Di saat kaum musyrikin mereka menjadikan Tuhan-Tuhan ini. Mereka menjadikan Tuhan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibantah dan dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itu adalah ilah-ilah yang batil. Allah membantahnya biburhanaini akliyai dengan dua burhan, dua dalil secara akal. al awal yang pertama, Allahu laisa fi hadhihi al-alihati bahwasanya tidaklah pada ilah-ilah ini allati takhaduha yang mereka mengangkatnya, mereka menjadikannya sebagai ilah, sebagai Tuhan-Tuhan. Sama sekali tidak memiliki syai'un min khasa'isil uluhiyah. Tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan kekhususan uluhiyah. Tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki, tidak mengatur alam. Sedikit pun mereka tidak memiliki itu. Tidak membuat mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat. Ya. Walaupun mereka mengangkatnya sebagai ilah. Bagaimana mungkin kalian menganggap mereka sebagai Tuhan, sebagai ilah yang kalian sembah? Padahal sedikit pun dan itu yang kalian yakini bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang rububiyah secara mutlak. Tidak ada yang membantu Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia makhluqatun la takhluk. Sebab apa yang mereka sembah itu semuanya makhluk. Tidak menciptakan. Justru mereka yang diciptakan wala tajribu naf'an li'abidiha dan tidaklah mendatangkan manfaat bagi para penyembahnya wala tadfa'u anhum dararan dan tidaklah menolak dari mereka kemudaratan wala tamliku lahum hayatan wala mauta dan sama sekali tidak memiliki mereka itu ya kekuasaan kemampuan dalam hal hidupnya sesuatu atau matinya sesuatu wala yamlikuna syai'an samawati wala yusyarikuna dan mereka tidak memiliki sedikit pun dari apa yang terdapat di langit-langit Allah dan bahkan mereka tidak menjadi sekutunya Allah Allah tidak butuh kerjasama. Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahdahu fi tadbirul kaun. Sehingga dari sini, kalau demikian keadaannya bahwa mereka yang kalian beri nama sebagai ilah itu tidak mempunyai kekhususan, tidak mempunyai keistimewaan. Lalu kemudian mengapa kalian menyembahnya? Mengangkatnya sebagai ilah قال الله تعالى Allah subhanahu wa ta'ala berfirman واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون Mereka mengangkat dari selain Allah itu sesembahan-sesembahan. yang sesembahan ini mereka tidak menciptakan sesuatu bahkan mereka pun diciptakan wala yamlikuna li anfusihim darran wala dan mereka tidak memiliki pada diri mereka sendiri kemudaratan dan tidak pula manfaat ya wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura dan mereka tidak memiliki mati, mereka tidak memiliki hidup, mereka tidak pula memiliki kebangkitan di hari kiamat, padang mahsyar. Mereka tidak memiliki, tidak punya hak dan tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk menyatakan isi fulan hidup, si fulan mati. Tidak punya hak. bahkan dari mereka sendiri tidak bisa terlepas dari mereka apa yang telah menjadi ketetapan Allah yaitu kematian. Bagaimanapun solehnya orang, bagaimanapun ketinggian derajat seseorang, kematian tidak akan terlepas dari dia. Kematian itu saja ketika telah datang pada mereka ajal, mereka tidak mampu menolak. Sebab itu kan kemudaratan bagi dia menyebabkan terputusnya dia dengan kehidupan dunia. Itu saja mereka tidak bisa tolak apalagi yang lain. Ya. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan pada yang lain rezeki? Bagaimana mungkin dia bisa memberikan pada yang lain panjang umur? Dia sendiri tidak bisa menolak apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak memiliki manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Saba ayat 22 sampai 23. Qul ud'ul ladzina za'antum min dunillah. Katakanlah serulah Orang-orang yang kalian sangka itu sebagai ilah-ilah dari selain Allah. Ya, silakan kalian seru. Ini bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perintah yang menunjukkan tahdid, ancaman. Ya, tantangan. La yamlikuna mithqala dzarratin Tuhan-Tuhan yang kalian seru dari selain Allah itu tidak memiliki walaupun seberat biji darwah walaupun seberat biji darwah mereka tidak memiliki fisamawat baik di langit-langit wala fil ardi dan tidak pula di bumi wamalahum fihi min syirkin dan bagi mereka mereka bukanlah yang terdapat di dalam di langit-langit dan di bumi tersebut sebagai sekutu tidak wamalahum ma humin minhum zahir dan bahkan Allah tidak butuh dari mereka untuk menolongnya Allah tidak butuh penolong syafa'atu indahu illa Dan tidaklah bermanfaat syafaat yang ada di sisi Allah kecuali bagi yang diberikan izin dan rekomendasi oleh Allah Subhanahu taala. Dan Allah tidak akan memberikan itu kepada kaum musyrikin. Allah tidak akan memberikan izin syafaat itu kepada para tawagid yang menganjurkan umatnya untuk menyembah dia, menyanjung dia, baik di saat hidup maupun di saat mati. Nah, ini menunjukkan bahwa sedikit pun mereka tidak punya Ya, maka ini menunjukkan kufurnya. Ya, seorang yang menyangka bahwa orang-orang saleh tersebut mempunyai tadbir fil Ada apa? Dia punya kekuasaan. Sebagian kekuasaan dia alamin. Ketika datang bencana oh ini mungkin disebabkan karena kita sudah tidak pernah lagi datang ke kuburannya si Fulat. sehingga dia marah. Ya, maka oleh karena itu kita berbanyak mendatanginya. Minta apa yang diinginkannya. Nah. Waqala dan Allah juga berfirman. Ayushrikuna ma la yakhluku syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun dan bahkan mereka yang diciptakan. Wala nasra wala anfusahum yansulun. Dan mereka tidaklah mampu untuk memberikan pertolongan. Bahkan diri mereka sendiri tidak bisa mereka tolong. Hah? diri mereka sendiri mereka tidak bisa tolong. Gimana bisa dia memberikan pertolongan pada yang lain? Faqidu syai'i ma la ya yakhwan la yu'ti. Kehilangan sesuatu bagaimana mungkin dia bisa berikan kepada yang lain? Hmm. Nah, minta diberikan rezeki yang melimpah Nah dia sewaktu hidup tidak punya harta. <clears throat> Ya, sewaktu hidup. Apalagi mati. Tidak punya harta. Nah bagaimana kok dia bisa minta kepada orang-orang tersebut? Nah, sungguh keras kekufuran orang-orang di zaman ini. Sungguh dahsyat kesyirikan orang-orang di zaman ini. Kalau orang-orang di zaman dahulu, mereka di dalam meminta, mereka di dalam berdoa kepada orang-orang mati, mereka pilih-pilih. Siapa itu yang meninggal? Kalau mereka mengetahui orang itu soleh, diketahui sebagai ahli ibadah, maka mereka pun meminta, menyanjung, sampai kepada tingkat ilah tapi kalau orang sekarang sebejat-bejat orang pun ketika mati diangkat menjadi wali. Dianggap sebagai wali. Nah, orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat. Min afjarul fujar. Ketika mati dianggap pula sebagai wali. Nah, Wa idza kanat hadhihi halatil kal aliha. Dan apabila demikian keadaan Tuhan-Tuhan itu, fa inna tikhadaha alihatan min asfahi safah wa abdalil batil. Maka sungguhnya menjadikannya sebagai ilah-ilah ini dari kebodohan yang sangat bodoh dan dari perkara yang sangat batil. Ini yang pertama. Ya, pengilzaman. Mengilzam seseorang dari tauhid rububiyah untuk menyatakan tauhid al-uluhiyah. Asani yang kedua, anna haula'il musyrikin bahwa kaum musyrikin mereka ini kanu bahwa mereka itu dari kalangan kaum musyrikin mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala saja sebagai Rabb yang maha pencipta yang di tangan tangannya lah kekuasaan segala sesuatu. Mereka yakin itu. Tentang tauhid ar-rububiyah huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dan seorang itu meminta perlindungan kepada Allah. Karena Allah beri perlindungan. Wala yujaru alaih dan tidak ada yang melindungi Allah. Karena Allah tidak butuh perlindungan seorang. Allah maha kuasa. Subhanahu wa ta'ala. hadha yastalzim ayyuwahiduhu bil uluhiyah. Maka ini memberikan konsekuensi dan keharusan mereka harus mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah. Penyembahannya kepada Allah. Kama wahaduhu birrububiyah. Sebagaimana mereka telah mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Nah. Semestinya mengantarkan kepada uluhiyah. كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Ini khitab untuk seluruh manusia. Bahwa ketahuilah oleh kalian. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana Allah itulah yang telah menciptakan kalian. Dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sebab dengan tauhid itulah yang akan mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Fa'anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka? Jawabannya apa? Pasti mereka mengatakan yang menciptakan Allah. Lalu kenapa kalian terfitnah? Kenapa kalian tertipu? Wa dan Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar. Katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Rezeki apa ya kawan dari langit? Hah? Hujan. Apalagi ya kawan dari langit Hah? Sinar matahari. Rezeki apa lagi dari langit? Saya bulan. lagi dari langit? Rezeki apa yang datang dari langit? Hah? Al-Quran was sunnah. Dari langit wal ard dan dari bumi sekian banyak rezeki yang berasal dari bumi siapa yang memberikan rezeki kepada kalian semua ini amma yamliku sam'a wal absar siapa yang memiliki ya pendengaran dan penglihatan wa man yukhrijul hayya minal mayyit Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya. Mengeluarkan hidup dari kematiannya. Dibangkitkannya manusia. Nah, tanaman-tanaman yang mati disuburkan kembali. Wa yukhrijul mayta minal hay dan sebaliknya yang meluarkan yang mati. Subhanahu wa ta'ala. Hmm? Bukan dengan usaha petani saja. Itu hanya sebagai sebab jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk tidak tumbuh, ya tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki mereka tidak panen, ya tidak. Nah, mereka hanya sebagai sebab saja. Nah, semuanya ditentukan oleh Allah. Fasayakulun Allah, pasti mereka akan menjawab siapa? Allah. Fakul afala maka katakanlah kepadanya, apakah kalian tidak bertakwa? Tidak takut kalian kepada Allah? Fadzalikumullahu rabbukumul haqqu. Itulah Allah, Rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalagi setelah kebenaran itu melainkan apa? Kesesatan, tidak ada tengah antara ini. Gak ada tengah-tengah. Ya bukan hak, bukan pula batil. Tidak mungkin. Kalau bukan hak ya batil. Kalau bukan batil ya hak. Famada ba'dal haq illa dhalal. Fa'anna tusrafun. Lalu mengapa kalian dipalingkan? Dari Allah, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kaya ikhwani fiddin azakumullah inti dari ciptaannya manusia dan jin ini adalah untuk ibadah. Dan hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia agar mereka menyembahnya kepada Allah. Tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Baru setelah itu Allah membalas bahwa Allah tidak menyiksa setiap orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Arabi'u. Yang keempat. Menetapkan Allah, beriman kepada Allah pada poin yang keempat. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ay yaitu isbatu ma asbatahullahu li nafsih. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya di dalam kitabnya. Apa saja ya ikhwan yang ditetapkan oleh Allah. Hah? Naam. Hah? As-sama wal basar apalagi wal qahar wal mulk banyak sekali nah dari nama-nama Allah As-Sami' Al-Basir Al-Qadir Al-Ali Al-Azim Al-Alim kalau dari sifatnya setiap nama mengandung sifat. Dan yang lainnya, rahmatnya Allah. Apalagi ya, ikhwan, Yadullah tentang tangan Allah, mata Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah kita tetapkan dalam kitabnya au sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam minal asma dari nama-nama Allah seperti apa ya kawan dari sunnah Hah? Hah? Nama dan sifat nama Hmm? Apa itu ya khi? Nama apa saja yang ada dari sunnah tidak terdapat di dalam Al-Quran. Hah? Hah? Ayo, na'am, na'am, barakallahu fikum. سؤالي في المشرق فتجيبون في المغرب nama kalau nama dari Al-Quran apa? Al-awwalu wal-akhiru al-zahiru wal-batin Al-hayyul qayyum Al-alimul qadir Ghafurur rahim Nah dari sunnah apa? Hmm? Apa misalnya nama dari sunnah? Al-Hayyu misalnya. Terdapat dalam hadis Salman. Innallaha hayyun karimun. Yastahi min abdihi idha rafa yadaihi. Ayyaruddahu sifra. Allah itu namanya Al-Hayyu bukan al-hayyu. Kalau al-hayyu ada dalam Al-Qur'an, tapi al-hayyu dari haya. Allah itu maha pemalu. Itu dalam sunnah. Di antara juga ada ya kawan? Al-Muhsin. Di antara nama Allah Al-Muhsin. Ya. Di antara nama Allah juga As-Sittir. Nah, Bukan satar tapi sitir. Yang rajih. Ada orang namanya Abdus Satar. Keliru. Satar laisa min asma'illah. Naam. Ya, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Nuzaimin dalam Qawaidul Muslah. Nah, wasifat dan sifat-sifat dari sunnah seperti apa? Sifatun nuzul turun ke langit dunia, apa lagi? Hah? Tertawa. Yadhakullah ila rajulaini yaqtulu ahduhumal akhar thumma yadkhulanil jannah Sifat apa lagi? Farah. Gembira. Lallahu afrahu bitaubati abdi. Hmm. Sifat apa lagi? Ah, Hati dalil. hati dalil. Ajib buka. Hah? Ajib rabbuna? mengkunoti, kunuti ibadihi? Hah? laisalahu sabwa. Hah? Ada hadis tapi hadis yang lain. Ah, ajib rabbuna. Apa itu min kunut ibadihi terus? Ah? Ya akhi, anta tamtik مثل المرأة. Anta rajul irfa sautak. Ah, thumma ماذا؟ Naam. La bas. sifatul ajab. Hmm. Kagum. Nah, takjub. Sifat apa lagi ya, kawan? Hah? Apa? Nuzul. Nah. Terbang kemana tadi? Nah. Apalagi ikhwan, banyak. Hmm? Hah? Bisa banyak dalam Al-Quran ya akhi, Al-Aziz. Yang dari sunnah. Hah? Al-Qadam. Naam. Dan yang lainnya alal wajhil laiqi bihi menurut sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrifin wala ta'tirin wala takyifin wala tamthil dengan tidak mentahrif, mentaktil, tidak pula mentakif, dan tidak pula mentamsir. Nah, Insya Allah ini akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.